Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa bihum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para peserta kajimu serta kajian had Sabtu Ahad yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama hendaknya kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, salawat serta salam hendaknya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta kajian rohimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada Ahad hari ini 8 Juli 2018 insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Fatwa Arkanil Islam masih membahas bab haji yang masih akan dibersamai oleh guru kita semua yakni Ustaz Aris Munandar Hafizullah taala. Yang mana ini merupakan juga bagian dari kajian kampus haji dan umroh atau kajimu yang terakhir kali dilaksanakan tanggal 13 Mei sebelum puasa. Nah, insya Allah pada hari ini kita lanjutkan kembali. Kemudian kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan juga kepada Takmir Al-Asri dan kepada Ustaz Aris yang masih memberikan dan meluangkan waktunya untuk mengisi kajimu. Dan perlu diketahui juga masyarakat muslimin bahwasannya kajimu merupakan kampus haji dan umroh yang tidak berafiliasi pada biro maupun uh, travel manapun. Ini murni program yang dibuat dalam rangka untuk mengedukasi mendidik kita semua yang insya Allah akan menjadi calon jamaah haji dan calon jamaah umroh. Yang mana kita ketahui bahwasannya eh, banyak calon jamaah haji dan jamaah umroh yang tidak mengetahui makna dari haji dan umroh yang dilakukan. Sehingga dengan hadirnya kajimu ini diharapkan bisa menambah wawasan serta menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari guru kita Ustadz Aris Menandar. Kemudian bagi ikhwan semua atau akhwat yang ingin belajar online kajimu, insya Allah ta'ala akan dibuka kembali angkatan ketiga. Saat ini telah berjalan angkatan kedua, insya Allah angkatan ketiga akan dibuka pada Oktober 2018. Selain itu juga, kajimu juga mengadakan selain kajian offline atau kajian online, ada juga kajian offline yang telah berjalan beberapa kali yang diisi oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud, kemudian Ustaz Rehanul Bahrain, Ustaz Ami dan Ustaz Aris Menandar Hafizahumullah Ta'ala yang sampai saat ini masih berlangsung yakni kajian mengenai fatwa Arkanil Islam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Husaymin yang masih membahas mengenai bab haji oleh karenanya Semoga apa yang beliau berikan kepada kita berupa ilmu dari kitab Fatwa Arkan Islam mampu kita terapkan nanti pada saat kita berhaji atau berumrah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kepada beliau dalam rangka mempersingkat waktu, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian dan pelajaran fikih haji dan umrah dari kitab Fatawa Arkanil Islam ya eh, karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam kesempatan pagi hari ini kita sampai pada pertanyaan yang ke 464 <clears throat> tentang niat masuk dalam nusuk dalam rangkaian ibadah haji ataukah umrah. Apakah itu dilafatkan saat talbiyah ataukah tidak? Maka jawabannya talbiyah adalah ucapan lebaika umratan idza kana fi umratin jika mau mengerjakan ibadah umrah atau walabaika hajjan jika hendak mengerjakan ibadah haji. Adapun niat maka tidak boleh dilafatkan. Maka tidak boleh seorang mengucapkan Allahumma inni uridul umrata atau Allahumma inni uridul hajja, ya Allah aku ingin berumrah atau ya Allah aku ingin berhaji alasannya fahada fa'nya fa' taklil itu alasan ya, karena hal ini lam yari tidaklah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Maka tentu uh, para ulama telah kita ketahui bahasanya para ulama, para fukoha, ulama fikih berselisih pendapat apakah melafalkan niat satu hal yang ya, dianjurkan, dituntunkan ataukah tidak. Ya, ya, kemudian menurut ulama yang menilai bahwasanya melafalkan niat itu tidak dituntunkan, ya, mereka pun berselisih pendapat. Ya, mereka berselisih pendapat ya, berkenaan dengan eh, talbiyah sama e, ucapan saat penyembelihan hewan kurban. Maka apakah yang Nabi tuntunkan berupa ucapan labbaika umrotan ataukah labbaika hajan, demikian juga ucapan ikrar sebelum menyembelih, ya Allah ini adalah korbanku dan keluargaku, ini apakah ini talafut niat? Ini, ini apakah ini adalah uh, ma fi qalbi menyebutkan isi hati? Ini, ataukah itu adalah zikrun masyru'un zikir yang dituntunkan ketika itu. Maka ini diperselisihkan di antara kalangan ulama Eh, yang mengatakan bahasanya melafalkan niat itu tidak dituntunkan. Sebagian ulama eh, eh, menilai bahasanya itu adalah zikru mafil qalbi alias ya, melafalkan niat ya, melafalkan niat ya, kalau itu sehingga mereka kemudian punya kaedah Bahasanya melafalkan niat tidak dituntunkan kecuali dalam dua kondisi. Yaitu saat mau nusuk, mau umroh atau mau haji. Kemudian saat udhiyah. Saat udhiyah. Hmm. Itu yang berpandangan kalau itu adalah ma fil qalbi menyebutkan apa yang ada di hati. Kemudian ada yang berpendapat bahasanya tidak karena itu adalah zikrun masyru'un. Zikir yang dituntunkan dalam kondisi itu. Sehingga kalau pakai sudut pandang yang kedua ini maka akan berkesimpulan bahwasanya melafalkan niat itu tidak dituntunkan tanpa ada pengecualian. Ya, tanpa ada pengecualian. Kemudian eh, berkenaan dengan apakah ucapan labaika umrotan ya, labaika umrotan atau labaika hajan demikian juga alafat ketika hendak menyembelih udhiyah atau hewan kurban, apakah ini zikir eh, tertentu ataukah itu di pengungkapan apa yang ada di hati, maka ini nanti punya konsekuensi, yaitu konsekuensinya labaika umrotan itu satu hal yang paten dan baku tidak boleh diubah-ubah ataukah boleh menggunakan redaksi-redaksi yang lain, ngarang sendiri, ye, ye, pakai redaksi yang lain, ngarang sendiri, boleh ataukah tidak. Ye, maka menurut sudut pandang bahwasanya labaika umrotan itu adalah bentuk menceritakan isi hati, ya, maka berarti redaksinya tidak baku redaksinya tidak baku tidak harus ini, e, bentuknya labbaika umratan ini, bisa dia e, ini, labaika umratan itu statusnya yang disarankan. Ya, karena dia warid dari Nabi, berasal dari Nabi. Namun seandainya diubah dengan redaksi yang lain, Misalnya tadi Allahumma inni uritul umrata maka tidak mengapa. Karena ini adalah e, menceritakan kalimat ekspresi menceritakan isi hati. Maka konsekuensinya redaksi yang lain boleh. Yang penting eh, pesannya, kontennya sama. Kemudian eh, derivat atau turunan dari kalau itu zikrun masyru'un. Zikir yang dituntunkan ketika itu. Maka konsekuensinya itu adalah zikir yang paten dan baku. Tidak boleh ada perubahan redaksi. <coughs> Tidak boleh ada perubahan redaksi. Harus labaika umrotan. Itu Eh, mbak perbedaan ulama dalam masalah ini dan derivatnya dan turunannya. Dan kita lihat di sini eh, pendapat Sayyid Nuzaimin rahimallahu taala. lihat berpandangan bahasanya itu bukan bentuk melafalkan niat. Sehingga konsekuensinya tidak boleh ada perubahan redaksi. Ini tidak boleh ada perubahan redaksi. Tidak boleh. Allahumma ini uritul umroh tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya tentang tata cara ihram orang yang tiba ke Mekah lewat udara. Maka boleh jadi ada program umroh langsung Mekah. Dari Jakarta langsung Mekah. Ya, gimana ihramnya? Demikian juga uh, jamaah haji Indonesia gelombang dua. Misalnya kalau di sini di Jogja ya, ya, berangkat dari Solo ya, langsung uh, langsung Mekah. Ini, itu gelombang dua, jadi langsung ke Jeddah, kemudian langsung ke Mekah. Nah, gimana cara ihramnya? Jawabannya ihram orang yang datang ke Mekah lewat udara yaitu lewat pesawat terbang wajib untuk ber, jika telah lurus bertepatan dengan miqat untuk berihram. Wa ala maka berdasarkan hal ini maka hendaknya jamaah haji tersebut yatahayya bersiap-siap awalan pertama kali untuk mandi yaitu mandi ihram fi baitihi di rumahnya ya, praktek di tempat kita, ya, maka mandi ihram itu di asrama haji Tonohudan. Ya. Untuk jemaah haji ya, Jogja. Maka nanti di karantina satu hari satu malam di Donohudan. Nah, ketika eh, ketika mau berangkat, nah, mandi ihram. Ketika mau naik, mandi ihram. Misalnya, jadwalnya biasanya malam-malam. Ini Misalnya, jadwalnya jadwal jam 12. 24.00. <clears throat> Ya, 24.00. Maka ya, nanti akan kurang lebih dibangunkan jam 10 ya, sekitar itu jam 10 atau jam 9 dibangunkan karena banyak 400 orang satu pesawat. Nah, dibangunkan jam 9, nah itu acaranya mandi. Mandi kemudian siap-siap. Nah, maka ini sebagaimana kata beliau. Ikhtisal fi baitihi. Mandi di rumahnya. Tumayal basul ihram ayah ayasila ilal miqat. Kemudian memakai kain ihram sebelum sampai ke mikot. Waminhin dan ketika sampai ke mikot, dia yanwi ad maka berniat untuk masuk ke dalam nusuk wala yata'akhar dan jangan ditunda-tunda. Hmm. Ya, prakteknya di tempat kita, maka tadi mandi ihram, ya, mandi ihram, dan untuk uh, ya, ya, untuk jamaah yang ya, untuk jamaah yang tadi gelombang dua dan mau ihram niat ihramnya di pesawat maka sudah kita kondisikan pakai ihram sejak di Donohudan, sejak di asrama haji. Sudah pakai ihram. Sudah pakai kain ihram. Paling yang banter, masih kita persilakan pakai celana dalam. <clears throat> Atau kemudian kalau atasannya masih pakai kaos. Setelah itu sudah sudah pakai rida. Tidak kemudian baru copot di atas. Nah, kalau nyopot orami 400 orang di atas, di tempatnya duduk sempit, ini karena kalau pesawat eh, jamaah haji reguler itu dipadatkan. Itu dipadatkan. Nah, misalnya dia aslinya daya tampungnya eh, 350 misalnya. Itu nanti jadi 400. Jadi kursinya lebih sempit daripada naik pesawat normal. Jamaah umroh sama jamaah haji beda. Nah, sama-sama kelas ekonomi. Hmm, sama-sama kelas ekonomi. Nah, itu kursinya lebih sempit jamaah haji reguler. Hmm, karena dipadatkan. Hmm, jangan dibayangkan seperti kita naik pesawat biasa. Longgar seperti itu. Enggak. Lutut itu nempel di nah, nah, nempel di kursi depannya. Nah. Karena dipadatkan. Bayangkan kalau baru pakai kain ihram, apa copot baju, celana dan sebagainya, terus baru masang e, rida izar di atas pesawat. Nah, itu repot sekali. Eh, oleh karena itu di dataran praktek tadi ketika di asrama haji Tunahudan sudah mandi habis itu pakai kain ihram. Pakai kain ihram. Kalau bawahan ya tinggal celana dalamnya. Kalau atasan ya e, tinggal kaosnya kemudian tambahi ridak, rida. Ya, Nyepot kaos kan enggak enggak, enggak begitu e, e, repot. Namun kalau <clears throat> ya nyopot celana panjang, kemudian masih celana dalam, ah tepat sekali. Ya, maka <clears throat> dipakai sejak di ini dan ini dan ini satu hal yang dituntunkan karena Nabi ketika hajatul wada itu kain memakai kain ihram di rumahnya. Bedakan antara memakai kain ihram dan berihram. Iya. Berihram itu menjatuhkan niat, niat untuk masuk. Nabi ketika hajatul wada itu memakai kain ihram sejak di rumahnya. Maka ya, untuk jamaah haji Indonesia reguler ya, gelombang kedua ya maka kita katakan ya, pakai kain ihram sejak di asrama haji itu mencontoh Nabi. Ya, kemudian nanti celana dalam dan kaos kita akan instruksikan untuk dicopot di pesawat kurang lebih setengah jam sebelum ya, sampai ke atas ya lam Kalau di sini nanti 15 menit. Namun itu kalau dalam e, jumlah banyak, mengkoordinasi jumlah banyak itu tidak gampang. 15 <clears throat> eh, menit nggak cukup. Boleh jadi ada yang tidur harus di, e, dibangunkan oleh pembimbing. Nah, itu <clears throat> waktu 15 menit itu tidak cukup. Kalau untuk mengkoordinasi, mengkoordinasi banyak orang. Lain hanya kalau cuma dua orang sendirian pribadi, nah, lain masalah. <clears throat> Maka tadi disampaikan ketika pesawat sudah sampai mikot, maka Yanwi eh, berniat untuk masuk dalam nusuk dan tidak ditunda. Kenapa atau kota Karena pesawat itu lewatnya cepat. Fadakikoh maka satu menit mungkin sudah bisa <clears throat> menempuh <clears throat> takta. <clears throat> takta di sini artinya menempuh. Entak <clears throat> ta'a sudah menempuh jarak yang sangat jauh. Dan ini satu perkara yang dilalaikan oleh sebagian orang. Ya, tajitu anda jumpai sebagian orang tidak siap-siap. Faidah a'lana ketika ada pengumuman dari muazzab atau irah. petugas pesawat. Kru pesawat, bahasanya mereka telah sampai miqat. Barulah orang tadi mencopot kainnya dan pakai pakaian ihram. Dan ini adalah satu keteledoran yang fatal. Ala annal madzhabin padahal para kru pesawat para kru yang ada dalam pesawat fimayab tuh nampaknya badau mereka mulai mengingatkan anas mengingatkan penumpang sebelum sampai ke mikot biru busaah seperempat jam atau semacam itu. Dan tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh sejumlah maskapai ini, kata beliau, hada amalun yushkaruna alihi. Ini adalah satu kebijakan yang patut mendapatkan apresiasi. Ini satu hal yang bagus. Li'annahum karena mereka kru pesawat jika mereka ingatkan penumpang qabla hadil mudah Sebelum waktu ini, itu sebelum waktu tiba di miqat, maka mereka berikan pada para penumpang fursah kesempatan untuk mengganti pakaian dan bersiap-siap. Walakin fi hadhil hal akan tapi dalam di sini sepatunya bahkan wajib atas orang yang in ihram ayat tanabah yang tabih untuk perhatian memperhatikan waktu. Maka jika muadzab kru pesawat telah a'lana mengumumkan kalau waktu itu tinggal seperempat jam, maka hendaknya aktivitas itu sambil melihat jam tangannya masing-masing. Hatta idza mata hatta juz'u Hatta sehingga jika telah berlalu hadal juz'u bagian itu yaitu 15 menit yang merupakan rubuh sa'ah ya, sama dengan seperempat jam atau sebelumnya dua atau tiga menit labba maka dia bertalbiyah dengan nusuk yang diinginkan. Umrah misalnya. Maka e, ketika sudah pas 15 menit itu talbiyah atau boleh katakan e, talbiyahnya satu menit atau eh, dua menit atau tiga menit sebelum 15 menit tersebut berakhir. Sebelum 15 menit jatah 15 e, menit tadi berakhir. Ini, karena dalam rangka supaya memastikan talbiyahnya itu ini, sebelum pesawat melampaui mikot. Karena itu maka e, di sini tidak mengapa dalam rangka hati-hati talbiyah sebelum sampai mikot. Kalau pas mikot berarti menurut hitungan tadi 15 menit pas di menit yang ke-15. Namun beliau katakan boleh talbiyah dua menit atau tiga menit sebelum jatah 15 menit berakhir. Maka ini menunjukkan bolehnya talbiyah sebelum sampai mikot mimba bil ihtiyat. Dalam rangka hati-hati. Itu untuk jamaah haji gelombang dua. Kemudian apa hukum orang yang melewati mikot tanpa ihram dan dia ingin mengerjakan umrah? Wajib bagi orang yang ingin berhaji ataukah umrah dan melewati mikot, dia tidak boleh melewati mikot sampai dia berihram. Namun ingat ihram itu niat. Bedakan antara e, ihram dan memakai pakaian ihram. Kalau ihram itu niat dan dia rukun. akan memakai pakaian ihram itu wajib. Yang nanti jika dilanggar maka ada e, kewajiban, ada kafarah yang harus dibayar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yuhilu ahlul Madinah min dhil hulaifah." Penduduk Madinah itu yuhilu. ihlal. Ihlal itu mana asalnya teriakan, suara keras. Yang dimaksudkan adalah talbiyah pertama yaitu baika umrotan atau uh, maka uh, penduduk Madinah melakukan ihlal yaitu talbiyah dari tempat Dhul dan seterusnya hadis. Kata-kata yuhillu di sini adalah kalimat berita namun maknanya perintah. Wa ala hadza berdasarkan hal ini maka wajib bagi orang yang mau berangkat haji atau umrah jika melewati mikot untuk an yuhilla minhu untuk ihlal niat talbiyahnya minhu dari Dzulhulaifah dari mikotnya dan jangan melewatinya kecuali setelah melakukan talbiyah fa in fa'ala jika dia melakukannya yaitu tajawaza melewati mikot padahal belum menjatuhkan niat wajib alaihi wajib baginya untuk kembali ke mikot kemudian ihram dari mikot jika dia kembali ke mikot kemudian ihram dari mikot maka tidak ada fidyah. Tidak ada tebusan dan kafarah yang harus dibayar. Fa'in ahroma min makanihi. Namun jika dia menjatuhkan ihram itu di tempatnya dan tidak kembali ke mikot, maka alaihi menjadi kewajibannya menurut para ulama fidyah. Yaitu seekor kambing yang dia sembelih lalu dia bagikan kepada orang-orang fakir di kota Mekah. Maka jika kembali tidak ada kewajiban dam menyembelih seekor kambing. Namun jika dia tidak kembali kemudian menjatuhkan eh, ihram yaitu niat untuk masuk nusuk di situ, maka ada kewajiban untuk membayar dam. Kemudian tata cara eh, sholat dan ihram di pesawat. Yang pertama, tata cara sholat di pesawat. Maka sholat tentu ada sholat sunnah dan ada sholat fardu. Yusalli nafilah, maka seorang penumpang pesawat itu sholat sunnah di dalam pesawat dengan cara duduk di kursinya. Tentang menghadapnya, haithukana itijahu at-ta'irah. Kemana saja arah pesawat. Kemudian rukuk dan sujudnya dengan isyarat. Dan dia jadikan sujud itu eh, badan lebih merunduk, lebih membungkuk, lebih merendah dibandingkan rukuk. Kemudian yang kedua tentang sholat fardu. Maka uh, Seorang itu tidak boleh sholat fardu di dalam pesawat. Illa kecuali idakana yatamakan kecuali manakala memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat dalam semua sholat. Artinya dari takbiratul ihram sampai salam. Dalam semua rangkaian sholat. Demikian juga memungkinkan untuk rokok, sujud, berdiri dan duduk. Jika tidak memungkinkan sholat secara normal, Nah, berarti bahasa bebasnya apa? Tidak boleh sholat di pesawat kecuali bisa sholat secara normal. Itu hukum asalnya. Kalau bisa sholat secara normal, maka ya, ya longgar. Ya, maka bisa sholat di pesawat dengan eh, tata cara sholat yang normal. Jika tidak mungkin sholat secara normal, maka jika di, bisa dijamak, di otak atik bisa dijamak, wajib ngambil jamak. Bukan boleh, namun wajib ngambil jamak. Wajib ngambil jamak. Bukan hanya boleh, namun wajib ngambil jamak. Maka tata cara sholat di kendaraan, sebagaimana pernah kita singgung di majelis-majelis sebelumnya, kita bedakan antara orang itu bisa sholat normal di kendaraan tersebut ataukah tidak. Jika dia biasa sholat normal di kendaraan tersebut, misalnya di musola e, kapal feri atau yang lain, maka e, ya sholat secara normal. Wajib sholat secara normal. E, mau jamak ataukah tidak, monggo mana yang nyaman. Mana yang nyaman. Dijama ataukah tidak dijama? Mana yang nyaman? Silahkan. Ya, maka jama' di sini wajib sholat secara normal, kemudian jama' ataukah tidak, ya, maka longgar. Mana yang nyaman? Namun, lain halnya kalau di, di kendaraan tersebut tidak bisa sholat secara normal. Semisal di umumnya pesawat, tidak bisa sholat secara normal. Maka wa jika bisa dijamak, diutak atik. Bisa dijamak, wajib dijamak. Wajib jamak. Bukan hanya boleh, bukan hanya longgar. Nah, sebagaimana tadi. Namun wajib jamak. Jika karena yang min dalika jika tidak memungkinkan sholat secara normal, maka dia tunda sholat sampai yahbito fil motor Sampai dia landing di, di eh, airport. Faisali alal ardi. Kemudian salat normal di lantai, di tanah. Maka di sini kita jumpai eh, apa, pelajaran atau faedah ya, terjemah al-ardu itu tidak mesti diartikan tanah. Al-artu tidak mesti diartikan tanah. Bisa artinya di bumi, bisa tanah. Nah, dan di sini tentu maksudnya di bumi. Ini. <clears throat> Oh, al alal arti. Kemudian ya sholat di bumi. Itu sholat di tempat sholat yang ada di bandara. Hmm, atau mungkin keluar dari bandara. Ya, yang jelas ya, sholat normal. Fa'in khofa khurujul waqti maka jika khawatir waktunya itu habis, kebalal hubud sebelum landing. Maka hendaklah dia akhirkan sholat sampai ke waktu yang kedua. Jika sholat itu bisa dijamak dengan yang kedua semacam zuhur, dimundurkan, digabung, dijamak dengan asar. Maghrib, dimundurkan, digabung dengan isya. Jika ternyata khawatir, waktu kedua juga telah keluar. Maka sallahuma dia kerjakan eh, dua sholat tersebut fitaira di pesawat qabla ayah hujal waktu sebelum berakhirnya sebelum keluarnya dan berakhirnya waktu yaitu waktu sholat yang kedua. Nah, maka dia eh, sholatnya di waktu yang kedua. Sholatnya di waktu yang kedua. <clears throat> Karena ini sholat darurat. Maka ngambil posisi yang sudah mepet. Ini posisi yang sudah mepet, darurat. Itu di waktu yang kedua. Eh, jangan sholat di waktu yang pertama. Di waktu yang kedua. yafalu dan dia kerjakan apa yang mampu dia kerjakan berkenaan dengan syarat sholat, rukunnya, dan wajib-wajibnya. Dan secara realita, berdiri itu mampu. Berdiri itu mampu. Maka wajib berdiri. Karena berdiri itu ini, tidak harus, ini, karena berdiri itu rukun. Dan ini bisa dikerjakan di pesawat. Cuma boleh jadi tidak bisa sedekat. Nah, sedekap itu hukumnya sunnah. Hmm. Maka kerjakan rukun meskipun dengan meninggalkan yang sunnah. Jangan kemudian dibalik. Oh, karena tidak bisa sedekap, tidak bisa sunnah, berarti saya duduk saja. Ini logikanya terbalik. Ini karena tidak bisa mengerjakan yang sunnah, rukunnya saya tinggalkan. Nah, kan aneh. Hmm. Maka tinggalkan yang sunnah, tinggalkan yang sunnah untuk mendapatkan yang rukun. Maka tinggalkan yang sunnah, yang hukumnya sunnah untuk mendapatkan yang rukun. Maka posisi tangan boleh jadi pegangan bangku depannya. Dan dia berdiri. Atau bahkan boleh jadi posisi tangan pegangan atas. Misalnya. Pegangan atas. Dan dia berdiri. Maka berdiri bisa dikerjakan. Kemudian ruko ya, ya, bisa kita katakan tidak mungkin, tidak memungkinkan untuk dikerjakan. Maka rukuknya dengan isyarat. Dan isyarat ruko itu sambil berdiri. Isyarat ruko sambil berdiri. Maka dia tundukkan kepala. Hmm, dia tundukkan kepala. Hmm, tapi kalau posisinya boleh jadi di pinggir jalan, di pinggir mamar, tempat lewat, rokok bisa. Dengan cara ngambil rokok yang wajib. Rokok yang wajib. Rokok tidak harus rokok yang eh, yang sempurna. Namun ngambil rokok yang wajib. Rokok yang wajib definisinya merundukkan badan. Merundukkan badan sampai pada posisi di mana seandainya tangannya disentuhkan ke lutut masih bisa nempel. Seandainya jarinya disentuhkan lutut dia bisa nempel. Nah, itu rukuk yang wajib. Kalau rukuk lurus, kepala lurus, eh, betul-betul eh, lurus, ah, itu rukuk sunnah. Rukuk yang wajib, rukuk yang minimalis. ya Ya, kalau posisi duduk dia di pinggir, ya, posisi duduknya di pinggir, maka ya, bisa ya, masih bisa rukuk. Rukuk minimalis, ambil yang wajib. Ambil yang wajib. Ya. Jangan kemudian berlogika, saya tidak bisa sunnah, rokok oh, yang sunnah. Saya tidak bisa ngambil yang sunnah, maka saya tinggalkan yang wajib, yaitu rokok. Yaitu rokok. Ini logika yang terbalik. Nah. <clears throat> Maka kalau pos, kalau posisinya di tengah, ya, ya tidak memungkinkan untuk rokok. Ya sudah, maka Rukuknya dengan isyarat. Dan isyarat rukuk sambil berdiri. Iktidal bisa. Iya. Tegaknya badan dan posisi eh, bisa. Dilakukan normal. Sujud tidak bisa. Iya. Maka sujud diganti dengan eh, sujud di, diganti dengan isyarat. Isyarat untuk sujud itu di posisi duduk. Maka duduk. Hmm. Dan tundukkan kepala. Isyarat untuk sujud. Duduk bisa normal. Sujud isyarat lagi. Berdiri kembali berdiri. Masalah misalnya, lo aklaat atau ira, seandainya itu aklaat, take off. Kubail rubi syamsi. Sebelum tenggelamnya matahari. Sehingga matahari itu tenggelam dalam posisi dia di udara. Maka tidak boleh sholat maghrib kecuali setelah landing di bandara. Wayanjil dan dia turun kemudian sholat di eh, lantai secara normal. Jika dia khawatir berakhirnya waktu maghrib maka dia undurkan. Dia tunda sholat maghrib ke waktu isya. Kemudian dia mengerjakan maghrib dan isya jamak takhir setelah turun di bandara. Fa'in khafa khuruju waktil isya. Dan jika dia khawatir waktu isya telah berakhir. Dan itu menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Musaimin, waktu isya berakhir dengan separuh malam. Dan separuh malam adalah maghrib sampai subuh dibagi dua. Maka dia kerjakan Maghrib dan Isya sebelum separuh malam. Sebelum keluarnya waktu Isya, fitaira di pesawat dengan tata cara yang tadi telah saya sampaikan. Wa dan tata cara salat fardu di pesawat berdiri, menghadap kiblat dan bertakbir baca Al-Fatihah, wa matusanu qira'atu qira'atuhu dan membaca bacaan yang dianjurkan sebelum Al-Fatihah berupa istiftah atau setelah Al-Fatihah berupa surat dari Al-Qur'an. Kemudian rokok kemudian bangkit dari rokok dan tenang dalam keadaan berdiri, kemudian sujud dan bangkit dari sujud dan tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujud yang kedua, kemudian dia lakukan seperti itu di sisa sholatnya. Fa'ilam yatamakan jika tidak memungkinkan sujud secara normal, maka duduk. Dan berisarat dengan dengan eh, sujudnya sambil <clears throat> dalam posisi duduk. <clears throat> Jika tidak memungkinkan rukuk secara normal, maka dengan isarat Dan isaratnya eh, sambil dalam posisi berdiri. Jika dia tidak mengetahui kiblat dan tidak ada satupun orang yang terpercaya yang bisa yang bisa mengkabarkannya di manakah itu kiblat, maka dia istahada, maka dia ya, berupaya untuk memilih ya, watahar dan mencari-cari kira-kira kiblatnya mana, kemudian sholat di sebagaimana hasil istihadnya. Maka kita jumpai di sini faedah tentang pengertian istihad. istihad dalam usul fikih berbeda dengan istihad dalam bahasa fikih. Istihad dalam bahasa usul fikih itu hanya domain ulama mustahid. Hmm. Sedangkan Istihad dalam eh, istilah fikih lebih luas. Ya. Dia bisa menjadi kewajiban semua mukallaf. Contohnya istihad dalam mencari kiblat manakala tidak ada uh, orang yang bisa memberikan kabar posisi kiblat secara ya, orang terpercaya, pihak-pihak terpercaya yang bisa mengabarkan tentang posisi kiblat yang benar. Dan istihad dalam istilah fikih artinya e, mencurahkan kemampuan untuk melakukan hal yang dituntunkan. Maka di sini tidak tahu kiblat, maka dia curahkan kemampuan. Kira-kira kiblat mana? Kemampuan yang bisa dia curahkan untuk mengetahui kiblat yaitu yang dilakukan. Dan itu namanya istihad. Yaitu istihad fiqhi. Bukan istihad usuli. Istihad dalam e, terminologi fikih dan bukan dalam terminologi dan bahasa usul fikih. Kemudian yang musafir di pesawat itu salat yang kosor. Ya, maka salat yang empat rakaat jadi dua rakaat sebagaimana musafir yang lain. Dan tata cara ihram haji dan umrah bagi orang yang safar dengan menggunakan pesawat. Maka dia mandi di rumahnya, tadi kita sampaikan, mandi di asrama haji. Di tempat kita di Jogja, di asrama haji Donohudan. Wa Dan kata beliau, dan setelah mandi boleh ia bakal tetap memakai pakaian biasa. Namun beliau katakan wa insya'a jika dia mau memakai pakaian ihram habis mandi di rumahnya juga tidak mengapa. Dan itu yang lebih disarankan. Dalam dataran praktek itulah yang lebih memungkinkan dan lebih memudahkan bagi semua pihak. Ini. Maka ya, tadi mandi di asrama haji Tonohudan, kemudian pakai pakaian ihram. dan seandainya ada pakaian biasa yang masih dipakai, ya maka jangan semua. Ini, celana ya celana dalam saja. Eh, baju ya kaosnya saja. Kemudian jika pesawat telah dekat dengan muhadah lurus mikot, baru memakai pakaian ihram. Jika sebelumnya belum memakai pakaian ihram. Dan jika pesawat telah pas di mikot, nawa ad -duhula. Niat masuk dalam nusuk. Walabba dan bertalbiyah dengan apa yang dia niatkan baik haji ataukah umrah. Dan jika dia ihram yaitu niat masuk sebelum lurus mikot dalam rangka hati-hati khawatir lalai ataukah lupa tidak mengapa. Kemudian orang yang safar dari tanah airnya ke Jeddah. Kemudian dia ingin umroh. Ternyata setelah di Jeddah, dia mau ke Jeddah karena ada konferensi atau ada seminar internasional atau yang lain. Dia safar dari Jakarta karena dari Indonesia karena mau menghadiri e, misalnya seminar internasional di Jeddah. E, seminggu di Jeddah misalnya. Setelah selesai kegiatan seminar atau konferensi atau muktamar atau yang lain, kemudian ada keinginan wah dah sampai jedah nanggung. E, kenapa enggak dapat ibadah umroh? Nah. Semua aradal umrah. Kemudian dia ingin umroh setelah selesai acaranya di Jeddah. Maka apakah dia ihram dari Jeddah? Jawabannya kondisi ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, Seorang itu telah kot e, safar safar ke Jeddah tanpa niat untuk umroh. Akan tapi muncullah niat untuk umroh ketika posisinya di Jeddah. Maka dia ikhram dari Jeddah. Dan itu tidak mengapa. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiallahu anhuma ketika beliau menyebutkan tentang masalah tempat-tempat mikot, maka Nabi mengatakan, "Famangkana duna dzalika." Maka siapa yang rumahnya dan posisinya sebelum e, antara dunadalika sebelum mikot. Yang dimaksud sebelum mikot ini adalah antara Mekah dengan mikot. Antara e, Masjidil Haram dengan mikot. Artinya tidak di luar mikot posisinya. Namun antara antara Masjidil Haram dengan mikot. Ini Masjidil Haram, ini mikot. Posisi dia di tengah-tengah. Maka siapa yang posisinya seperti itu, maka ihramnya min haitsu ansha'a Di mana dia mau ihram. Hatta sampai-sampai penduduk Mekah dari Mekah. Yang kedua, ayakuna safara dan dia safar dari negerinya dengan niat umrah. Aziman tekad, bertekad untuk umrah. Maka wajib dalam kondisi ini untuk ihram dari mikot yang dia lewati. Tidak boleh ihram dari Jeddah. Karena Jeddah itu sebelum itu di luar mikot. Maka sahabat dan valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menetapkan sejumlah tempat-tempat mikot. Setelah itu Nabi mengatakan hunna lahunna. Ya, tempat tersebut adalah lahunna untuk penduduk tempat itu. Waliman mar alihinna dan semua orang yang lewat tempat itu min ghairi ahlihinna meskipun bukan penduduk tempat itu liman untuk siapa saja yang ingin melewati tempat itu dalam rangka haji atau umrah. Dan jika dia ihram, dah sejak awal memang niatnya umrah, non ihramnya dari Jeddah, lalu kemudian dia turun ke Mekah dalam kondisi ini, maka dia menurut para ulama punya kewajiban untuk membayar tebusan atau kafarah berupa dam, darah yang dia sembelih. Yaitu seekor kambing yang dia sembelih di Mekah, kemudian dia sedekahkan pada orang-orang fakir, di kota Mekah atau di tanah haram dan umrohnya sah. Fa'inalam yuhrim jika dia tidak ihram dari Jeddah. Setelah dia sampai Jeddah, padahal dia niat umroh. Sebelum sampai ke Jeddah, maka jika dia mau kembali ke Mikot, kemudian ihramnya dari Mikot, maka tidak ada kewajiban dam. Kemudian hukum mandi bagi orang yang ihram setelah dia pakai pakaian ihram. Setelah pakai pakaian ihram, setelah itu dia ingin mandi. Ya, karena uh, eh, mbak gerah. Ya, kemudian ingin seger-seger. Ya, misalnya jamaah haji dari Madinah. Ya, dia Eh, sudah pakai pakaian ihram sudah di Bir Ali atau di Idul Hulaifa sampai hotel di Mekah pingin mandi. Boleh ataukah tidak? Maka mandi bagi orang dalam kondisi ihram hukumnya tidak mengapa. Disebut dzalika anin Nabi karena valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pernah mandi dalam kondisi ihram. Boleh jadi mandi dalam kondisi ihram ini sekali atau dua kali. Akan tetapi mandinya tidak hanya laba asa, tidak hanya boleh bahkan wajib jika ternyata dia ihtilam. Jika ternyata dia mimpi basah. Pas dalam kondisi tersebut kok mimpi basah? Maka mandinya hukumnya wajib bukan hanya tidak mengapa. Maka wajib baginya mandi karena junub. Ya, adapun ikhtisalil ihram, mandi untuk ihram. Mandi sebelum Eh, eh, sebelum niat masuk ke dalam nusuk. Sebelum ihram. Ihram dalam pengertian niat. Maka mandi untuk ihram hukumnya sunnah. Dan apa hukum menghajikan orang yang telah meninggal dunia ketika orang tersebut adalah kakek seseorang, yang meninggal itu adalah kakek seseorang, dan orang ini anak an yang menjadi pengganti ini telah menghajikan dirinya. Telah haji untuk dirinya. Telah menunaikan haji wajib. Cuma tidak mengapa seorang itu menghajikan kakeknya yang belum berhaji. Karena terdapat hadis dari sunnah, yaitu hadis dari Nabi SAW tentang hal ini. Nah, kemudian apakah ihram itu memiliki sholat khusus? Sholat sunnah khusus. Maka beliau katakan, ihram tidak memiliki sholat sunnah khusus misalnya jamaah haji atau jamaah umrah ya, dari Madinah, apakah ada sholat sunnah khusus di Masjid Bir Ali? Maka jawabannya beliau katakan tidak ada sholat sunnah khusus <coughs> sebelum ihram. Akan tapi jika seorang itu sampai mikot, misalnya Bir Ali, dan itu dekat dengan waktu sholat fardu, maka yang terbaik adalah dia tunda ihramnya, yaitu niat masuk ke dalam nusuk, sampai dia mengerjakan sholat fardu baru ihram. Adapun jika dia telah sampai mikot, di selain waktu fardu, maka sebagaimana telah diketahui, dia mandi, yaitu mandi ihram, dan ini hukumnya sunnah. Sebagaimana dia mandi, seperti mandi junub. Namun dalam dataran praktek, untuk memudahkan berbagai macam hal, maka jamaah umrah itu kita minta mandi ihramnya di hotel. Kita minta mandi, ihramnya itu di hotel. Sebagaimana tadi kasus jamaah haji yang langsung ke Jeddah. Maka ihram, e, mandi ihram di Tanah Hudan. Mandi ihramnya di Tanah Hudan. Tidak di pesawat. Nah. Ya, namun di ihramnya di Tunuhudan. Ya, maka juga di sini jamaah haji atau jamaah umrah dari Madinah ya, kita minta untuk mandi ihram di hotel. Ya. Waitatayyab setelah itu dia pakai parfum dianjurkan bagi jamaah laki-laki. Setelah mandi ihram hukumnya dianjurkan untuk pakai parfum di badan. Perhatikan, di badan, bukan di kain ihram. di badannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi ihram beliau uh, memberikan uh, parfum di badannya, di jenggotnya, di kepala, di rambutnya. Hukumnya dianjurkan. Tapi jadi jadi sasaran adalah badan dan ini berlaku untuk laki-laki tanpa perempuan. wa dan pakai parfum yaitu di badan, tidak di kain ihramnya. Bukan kain ihramnya kemudian dikasih e, parfum tidak boleh. Di badan. Meskipun nanti kain ihram saat dipakai nanti ada parfum yang nempel di kain itu tidak mengapa. Tapi kalau tujuan awalnya e, kainnya yang dikasih parfum tidak boleh. Tapi kalau ketempelan hukumnya boleh sebagaimana Nabi. Hmm. Ya, setelah beliau pakai parfum maka nempel itu di kain beliau dan tidak mengapa. Kemudian setelah ngasih parfum di badan, kemudian baru memakai pakaian ihram. Kemudian ketika sampai eh, ketika itu ketika sampai di Masjid Bil Ali ternyata posisinya adalah waktu duha. Thumma in arata an yusalli, ya, kemudian jika dia ingin salat duha ketika waktunya waktu duha silahkan. Oh, atau dia ingin sholat sunnah setelah wudhu. Jika itu bukan waktu duha, maka silahkan. Wa ahrama ba'da dalika, kemudian ihram setelah itu. Fahasanun, maka tindakan ini satu hal yang baik. Amma ayakuna hunaka salatun khasah, Adapun anggapan kalau ada sholat sunnah khusus di masjid miqat dalam rangka ihram fa inna dalika lam yarid ali nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu tidak berdalil dari nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian uh, yang ke Berikutnya ini kasus yang sangat uh, tergolong banyak. Hmm. Kasus yang tergolong banyak di jemaah haji plus. Di jemaah haji plus. Itu ada kasus uh, ya, yang nanti jawabannya uh, uh, hukumnya akan kita baca. Yaitu orang yang umroh di bulan-bulan haji. Setelah umroh di Mekah, Safar ilal Madinah. Dia pergi ke Madinah. Ya, dia pergi ke Madinah. Wa arama bil had, kemudian ihram haji dari Bir Ali atau Abiyar Ali. Yang nama aslinya adalah Hulaifah. min Abiyar Aliyin. Fal yakunu mutamati'an, apakah dia haji tamattu? Maka sebagian haji plus itu modelnya datang langsung Mekah. Umroh. Hmm. Atau kemudian eh, sebagiannya eh, datang langsung Madinah. Dan ngambil sembilan hari arba'in. Untuk supaya bisa sholat arba'in. Sembilan hari di Madinah. Setelah itu pergi ke Mekah untuk umroh. Hmm. Habis itu eh, balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Nanti kemudian tanggal 8 baru berangkat ke Mekah. Baru, baru berangkat ke Mekah. Maka sebagian uh, travel uh, haji plus itu ada yang bentuk pola perjalanannya demikian. Maka tentang hal ini beliau katakan mada mahada rojul maka selama orang tersebut atabil umrah yang mengerjakan ibadah umrah di bulan-bulan haji. Bulan haji boleh jadi Syawal, boleh jadi Dzulqa'dah, boleh jadi hijjah. Qad azama dan dia bertekad untuk berhaji tahun itu, maka dia tamat tok. Karena safarnya antara umrah dan haji tidak membatalkan tamat toknya. Dia safar. Medina, Mekah, umrah. Setelah umrah dia tidak mukim di Mekah, namun malah safar ke Madinah. Nah, safar setelah umrah. Kata beliau, safar antara umrah dan haji tidak membatalkan tamattu. Illa kecuali jika safarnya adalah pulang ke negerinya. Hmm. Setelah itu dia ansa safar mengadakan perjalanan dari negerinya ke ilal haji untuk haji. Maka dalam kondisi ini maka tamatoknya yang KTO terputus. Karena dia telah menyendirikan setiap nusuk setiap ibadah yaitu haji ataukah umrah dengan satu safar yang berdiri sendiri. Fahadha rajul maka orang ini yang dhaba ilal Madinah, yang kembali ke Madinah. Setelah dia menunaikan umrah di Mekah, baru kemudian ihram lagi untuk haji dari Bir Ali, maka dia adalah haji tamattu sehingga wajib baginya untuk menyembelih haji tamattu mengingat keumuman firman Allah Ta'ala, Faman tamatta'a maka barang siapa yang hajinya haji tamatok karena e, digabung dengan umrah ilal haji, umrahnya digabung dengan haji dalam satu perjalanan, famastaisar minal haji, maka wajib menyembelih haji yang bisa dia sembelih. Maka hukumnya boleh ya. Maka model eh, pola perjalanan yang yang, di, di, yang ada pada sebagian travel jamaah haji plus yang tadi kita sebutkan hukumnya boleh statusnya tamato ya, dia tetap tamato dan dan uh, ihram hajinya dari Bir Ali ihram hajinya dari Bir Ali maka dia uh, dia tergolong tamato sehingga wajib menyembelih haji Kemudian ihram hajinya yang patut diperhatikan ihram hajinya bukan dari Mekah namun dari Bir Ali. Dari Bir Ali. Lain hanya kalau dia umrah ya, di Mekah kemudian ya, diam di Mekah maka nanti tanggal 8 dia ihram haji dari Mekah. Ini, kalau ini umroh, dia ke Madinah, kemudian ke Mekah untuk umroh. Hmm. Kemudian dalam rangka kemudian eh, pengiritan karena harga hotel Mekah itu lebih mahal. Ini, karena harga hotel Mekah itu lebih mahal. Ini, maka di antara triknya setelah umroh balik ke Madinah. Ini, setelah umroh balik ke Madinah, hotelnya lebih murah. Ini, Iya, ternyata lebih murah. <clears throat> Dinilai lebih murah. Balik ke Madinah. Nanti kemudian ee, eh, baliknya lagi ke Mekah pada waktu hari Tarwiyah. Tidak perlu hotel. Jadi tidak perlu sewa hotel Mekah. Nih. Maka itu ihramnya dari Bir Ali. Ihram hajinya dari Bir Ali. Eee, eh, karena itu sudah tarwiyah, maka dia langsung ke Mina tanggal 8. Tidak sewa hotel. Tidak sewa hotel. Nih, nanti kemudian ke Mina, kemudian Arafah dan seterusnya. Nih, nih, setelah kemudian uh, selesai boleh jadi dia langsung pulang. Nih tanggal 13 sudah selesai, sudah langsung pulang. Maka tidak ngambil sewa hotel di Mekah. Ya, sebagian lagi eh, hotel kalau kemudian menjelang haji, menjelang hari haji mendengar tanggal 8 itu harganya semakin meroket. Hmm. Maka sebagian travel uh, haji plus ya, ke Madinah, habis itu ke Mekah umroh. Setelah umroh kemudian dia sewa hotel. Eh, sewa hotel namun tidak lama. Masih kemudian sewa hotel lima hari atau berapa. Eh, setelah itu eh, menjelang misalnya ini Mbak tanggal delapan itu hari mulai kegiatan ibadah haji, maka nanti tanggal lima atau tanggal empat. Ya, dia tinggalkan hotel hotel dekat masjid karena Haji Plus mesti hotelnya dekat masjid. Maka kemudian dia pindah ke apartemen di pinggiran Mekah. Ya, pindah ke apartemen. Biasanya apartemen bukan hotel, membeli apartemen yang lebih murah. Dan itu di pinggiran Mekah untuk mengurangi eh, untuk memangkas biaya. Kemudian Man ahrama bil umrah, orang yang ihram dengan umrah di bulan Syawal, wa tamma dan dia selesaikan, bahwa dan dia tidak ingin haji. Kemudian memungkinkan baginya haji. Eh, apakah dia tamattu? Dia umrah di bulan Syawal dan bulan Syawal itu bulan haji dan dia selesaikan. Setelah itu setelah dia selesai nampaknya ya, Wawalam yurut al-hajja. Dan di pertanyaannya, dan sejak awal dia tidak ingin haji pada awalnya. Setelah itu berubah pikiran. Taya salaw al hajj kemudian memungkinkan baginya haji. Apakah dia tamatto? Maka jawaban beliau dia bukan tamatto. Fala yajibu alaih hajyun Maka dia tidak punya kewajiban menyembelih hadiu yaitu hadiu tamattu. Ya demikian yang kita baca ya, kita telah ada kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, khusus untuk pertemuan kali ini kita tanya jawab kita tiadakan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi kajian yang disampaikan oleh beliau Ustaz Aris Munandar dalam ta'lim ke-6 kajimu serta melanjutkan pembahasan kitab fatwa arkan Islam yakni tulisan Syekh Saimin. Kami ucapkan syukur syukur jazakumullah khairan kepada Ustaz Aris dan kepada Atta Al-Asri. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di belakang ada sarapan pagi. Monggo bisa dinikmati adapun yang akhwat sudah kami sediakan pula uh, sarapan pagi, monggo bisa dinikmati karena pada kesempatan kali ini tidak ada tanya jawab sehingga bisa langsung dinikmati. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.